Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'ih wa nasa'il Wa na'udhu dari Shurur anfusina wa Asli tentang pokok agama bahkan aslu asli pokok yang paling pokok itu tauhidullah dan tidak ada ilmu din yang lebih penting untuk kita ketahui melebihi dari mempelajari tauhid. Imam Bukhari orang orang menyampaikan ini di bisabil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu adalah dilihat dari kemuliaan yang diilmui Maka ketika Allah SWT adalah Dan yang paling mulia, tidak ada yang menandinginya, maka menemui tentang Allah Ta'ala dan hal-hal yang terkait dengannya akan merupakan ilmu yang paling mulia. Itu distribusi keterkaitannya. Kemudian ditinjau dari manfaatnya bahwa tema yang akan kita pelajari itu kaidah-kaidah tauhid rububiyah. Maka amat sangat bermanfaat bagi seorang hamba dan bagi seorang muslim kaitannya untuk modal dasar bagi dia agar dia bisa menjalankan tauhid secara benar Para ulama menyampaikan menghurimal usul, hurimal usul. Berarti apa yang dia terharamkan atau terhalangi dari mempelajari kaidah, maka dia juga akan terhalangi dari sampai kepada yang dituju. Maka kalau kemudian seorang ingin benar tauhidnya, maka dia harus belajar kaidahnya. Maka semua ilmu mesti ada kaidahnya. Orang tidak bisa eh, berbicara bahasa dengan benar tanpa dia belajar kaidah-kaidah bahasa Orang juga tidak akan bisa memahami pikir dengan baik karena dia belajar untuk fikih dan kaidah fikih. Ya. Maka demikian pula apalagi kalian tentang tauhid, seorang tidak akan bisa memahami bagaimana sesungguhnya meneruskan Allah Taala dan baik dari mana tanpa dia belajar kaidah Maka apa yang disampaikan oleh para ulama kurimal usul, kurimal usul itu menjadi perhatian kita bahwa tidak kita dalam seluruh cabang ilmu itu mulailah dari Kaitan waktu dulu keluar dia masuklah kamu ke dalam rumah itu melalui pintunya. Demikian juga bahwa diharapkan dengan belajar kaidah ini kita tidak hanya memiliki modal data untuk bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT dengan benar namun juga lebih jauh dari itu kita mampu untuk membentengi diri dari berbagai macam subahat, berbagai macam kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang banyak disampaikan oleh masyarakat yang notabene mereka mengaku sebagai kaum muslimin untuk membela berbagai macam kesyirikan yang mereka lakukan bahkan mengajak kita untuk kemudian melakukan sebagaimana yang mereka lakukan Nah diharapkan kalau kemudian kita memahami dengan baik tentang 20 kaidah ini, maka dengan izin Allah Taala kita akan terbentengi dari berbagai macam subhat yang ada kaitannya dengan subhat-subhat kesyirikan. Saya bisa sampaikan begitu karena perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa 20 kaidah yang saya sampaikan ini adalah saya ambil dari risalah dari Islam Muhammad bin Wahab Allah kasih subhan Jadi dari pemahaman beliau tentang kasus subhan saya kutipi mana yang sekiranya ini layak untuk menjadikan kaya. Karena saya Muhammad mengharap bahwa sebelum beliau menyampaikan Tuhan dan subha dan bahasanya terlebih dahulu belum menyampaikan kaya ini. Di samping itu juga di tengah-tengah perjalanan belum menyampaikan supaya dan bantahannya juga sambil menyampaikan kaidah baik bermodalkan kaidah yang sudah tersampaikan sebelumnya atau kemudian ada kaidah-kaidah tambah. Dan sesungguhnya kalau kemudian kita tadaburi secara lebih sama lagi dari apa yang disampaikan, jelas kita akan bisa mendapatkan kaidah mudah-mudahan ini yang paling pentingnya yang diharapkan menjadi modal yang akan berharga bagi kita semuanya. Kemudian informasi terakhir lagi warahmatullah karena kita akan maraton sementara kemampuan konsentrasi seorang yang terbatas lurus dengan umurnya jadi berbanding lurus dengan umurnya kalau umur 15 tahun maka 15 menit yang membutuhkan apa eh, konsentrasi yang tinggi maka saya berharap kepada ikhlas untuk ya, memusatkan konsentrasinya ya dan nanti mudah-mudahan eh, mengajarkan kita apa, lakukan apa pemusat pemecahan kebutuhan agar kembali konsentrasinya kita mulai dari kaidah yang pertama kaitannya berbunyi anallaha al-qaw jinna wa jinna wa ba'ata ar-rusula ila liya'budu anallaha al jinna wa jinna wa ba'ata ar-rusula ila liya'budu Allah sebenarnya tidak akan menciptakan diri dan manusia tanpa para rasul kepada mereka melainkan kepada mereka bertauhid rububiyah. Makna kaidah ini secara global sebelumnya sampai ke Muhammadin ini Warahmatullah jadi tulisan ini adalah penulisan saya yang boleh dikatakan catatan waktu itu terkait dengan kepentingan apa Taurat kemudian belum jadi sama sekali belum ada pemeditan sehingga masih banyak terjadi kesalahan tulis tujuannya hanya untuk memudahkan saja ketika ingin menyampaikan apa yang bisa disampaikan dari kaidah-kaidah Nah, mana ini kita global bahwa kita diciptakan oleh Allah Taala dan kita makhluk ini adalah untuk supaya ibadah hanya kepada Allah Taala. Demikian juga Allah Taala mengutus para Rasul Artinya, ketika kemudian seorang hamba mengetahui tujuan diciptakannya maka semestinya perhatian dia yang paling mendasar, yang paling pokok adalah dia bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan sang khalik menciptakannya. Sebelum kepada segala sesuatu. Jadi yang paling pokok, yang paling pertama dan yang paling utama yang mesti dia perhatikan adalah dia mewujudkan, merealisasikan apa yang menjadi tujuan sang Holy Allah dalam menciptakannya. Demikian juga ketika kemudian seorang hamba mengetahui bahwa Allah Taala mengutus para rasul yang pun untuk kemudian supaya mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah semata, maka demikian juga risalah Rasul, risalah Rasul yang paling fokus yang paling dia perhatikan yang pertama kali, yang paling utama dan paling utama adalah yang menjadi misi pokoknya. Untuk apa Rasul itu diutus? Maka seseorang yang tidak demikian cara pandangnya di dalam hidup di dunia ini, maka ya jelas dia bisa dikatakan tidak menghargai Allah Taala sekali. Ketika kemudian dia mengetahui hanya Allah Taala menciptakan dia supaya dia beribadah hanya kepadanya, dan Allah mengutus Rasul agar supaya dia mengajak untuk beribadah hanya kepadanya maka berarti hidup dia di dunia fokusnya adalah bagaimana dia bisa meraih dan pengajar dia terhadap risalah Rasul apa yang dia ilmui tentang apa yang disuruh oleh Rasul risalah yang dibawa Rasul itu adalah yang menjadi isi pokoknya baru kalau kemudian hal ini sudah kemudian dia perhatikan, dia konsentrasikan di sana, maka perkara-perkara yang lainnya bersifat sampingnya untuk mendukung, untuk menyempurnakan. Maka benar, ketika saya Abdurrahman aman, binatang atau Husain besar kita Betawi itu Fatimah Madinah Nama kita kitabnya menukil dari perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quran seluruhnya isinya tentang tauhid. Di seluruh Al-Quran isinya tauhid semuanya. dan mungkin nanti eh, saya sebutkan di mana rujukannya kalau quran adalah seluruh isinya dalam Indonesia Sifat ini warahmatullah Di dalam teks bahasa Arabnya saya sampaikan illa ya'tuhu betul untuk beribadah kepada Allah tetapi dalam teks batin dan disampaikan mereka bertauhid uluhiyah maka saya sampaikan bahwa yang dimaksud perintah untuk beribadah di dalam firman Allah Taala maka maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah dan itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita tahu karena para ulama membagi tauhid menjadi tiga tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Di mana tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat ini kadang dijadikan satu menjadi tauhid lima empat islah atau tauhid asma atau al atau tauhid itu itu yang terkait dengan keyakinan pengetahuan penetapan apa yang semestinya dia dan diyakini tentang Allah Taala dari berita yang Allah beritakan tentang dirinya dalam kitab Al-Quran maupun dalam diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya termasuk hadisnya. Kemudian tahu uluhiyah ini pada bagian yang keduanya atau tauhidul ibadah atau tauhidul amal yaitu eh, setelah seorang mengenal Allah Taala, dia punya tentang Allah Taala, lalu kemudian dia beramal untuk Allah SWT. Maka ada tauhid rububiyah ditinggal dengan tauhidullah bi Allah mengesahkan Allah Taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Taala adapun tauhidul uluhiyah la ilaha wa ta'ala bi itu mengesahkan pengetahuan dalam perbuatan-perbuatan hamba. Jadi bagaimana supaya kita sampai itu semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu Maka jadi setiap kita mendapatkan dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk beribadah kepada Allah Taala yang dimaksudkan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Taala semata. Yang nanti kalau kita akan uh, ada uh, di Dimana kalau kemudian ibadah kepada Allah Taala tidak dibangun di atas tauhid, tidak biasakan untuk Allah Taala maka percuma tidak dianggap ibadah tidak akan pernah dianggap ibadah maka mana ibadah sama ibadah illa sama nafar sama nafar tahara kama natahara kama terutama atahara illa ma'atahara kepada berarti ibadah tidak akan pernah ibadah dari ibadah barang berada sebagaimana suci dalilnya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan itu mungkin dengan tidak redaksi ya. Kadang saat disebutkan dua-duanya sekaligus seperti firman dalam Al-Nisa wa Allah wa la tusyriku bihi saya ini kan double sekaligus disebutkan wa qullaha wa la tusyriku bihi saya kalau di sini cuma satu itu Illa yahul Tanpa kemudian disebutkan larangan syiriknya Terkadang disebutkan larangan syiriknya saja Tanpa disebutkan perintah untuk beribadahnya Kul Innama haram rabbi al-fawaisa mazhar minhu al-basar wal ibna wal-bagiyah bil-ghair wa nilai mana bihi sultana wa tahur wa mana ta'lamu itu menunjukkan keharuman dari yang persekutukan Allah nah maka mana saja tetapi mana saja yang disebutkan maka maksudnya al-qurba wa al-qurbi ya kalau disebut prinsip beragamnya sama yaitu beribadah hanya kepada Allah Taala semata dan tidak mempersekutukannya. Nah, Imam Ibrahim ini orang tua. Jadi ayat di atas maka kita dapatkan korelasi yang sangat kuat antara tujuan penciptaan kita dan pengutusan para rasul. Di mana sama ya? Jadi antara tujuan penciptaan kita dengan pengutusan para rasul itu sangat persis. Maka berarti apa yang disampaikan oleh seluruh para rasul itu untuk perwujudnya tujuan penciptaan Allah dalam terhadap para hamba ini. Maka kalau kemudian di sini Allah katakan bahwa tidak Allah mengutus seorang rasul pun pada setiap umat kecuali untuk supaya dirukan agar dimana kepada Allah SWT dan menurut Tohu itu artinya bahwa semua aktivitas kita itu semestinya dibangun hanya di atas itu. Maka tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran kalau dicermati secara sama maka semua kan tentang ini Logikanya bagaimana? Disampaikan demikian bahwa Al-Quran kalau kemudian dikelompokkan ayat-ayatnya maka tidak akan keluar dari lima kelompok ayat-ayat Al-Quran kelompok pertama adalah ayat-ayat yang berisi tentang pemberitaan tentang Allah SWT dari sisi kesempatan rupiahnya dari kesempurnaan asma dan sifatnya. Maka ini adalah tentang tauhid rububiyah atau tauhid jema sifat isbat. Dan tujuannya jelas mengapa diinformasikan tentang Allah Taala ditekankan kembali atau diingatkan kembali tentang Allah Taala walaupun secara sifat dengan makanya mereka beribadah hanya kepada Allah kita. Karena kami tubuh itu berkonsekuensi kami dunia. Kemudian bagian yang kedua, kelompok ayat-ayat yang kedua adalah ayat-ayat yang berisi tentang perintah untuk beribadah Karena ayat-ayat yang kan berisi tentang halal dan haram, tentang akam, ayat-ayat akam, perintah dan larangan. Maka ini adalah tentang hukum tauhid dan kamilahu, tentang hak tauhid dan penyempurnanya. demi kesempurnaan tauhid, demi mewujudkan hak tauhid, maka ada perintah dan larangan. Kemudian yang keempat adalah ayat-ayat yang berisi tentang berita umat-umat yang menjalankan tauhid yang percaya akan tauhid serta apa yang Allah perbuat terhadap mereka dari berbagai macam diberikan berbagai macam kenikmatan dan pertolongan dari Allah Taala baik di dunia maupun di akhirat maka ini adalah ayat-ayat tentang jazau liman hafaqa tauhid ayat-ayat tentang balasan dari orang yang merasakan tauhid untuk apa diberitakan? ya untuk supaya orang kalau tarik meneladani mereka menjadi muadu. Yang kelima adalah ayat-ayat yang berisi tentang umat-umat yang menentang tauhid. Yang mengingkari tauhid yang tidak mau merealisasikan tauhid. Serta apa yang Allah perbuat pada mereka berbuat berupa berbagai macam malapetaka, penderitaan dari dunia maupun di akhirat. Maka ini adalah ayat-ayat jajaru liman akal tauhid. Balasan dari orang yang mencari tauhid. Untuk apa itu diciptakan kepada kita semuanya? Supaya kita jangan seperti mereka. Jadi dunia. Maka bahwa kita kemenangan telah merupakan hak tauhid dunia. Kemudian tentang berita umat-umat dan ya, supaya kita meladaninya bagi baik dan jelek supaya kita ya, tidak meladaninya. Jadi kembalinya pada hati. Ya, Mereka tidak pernah bersebaran dengan Rasul yang itu selalu mereka dalam kaitannya keimanan kepada Allah Taala Rasul. ditahan Allah kita. Itu kalau masalah keyakinan tentang Allah. Tentang pengilmuan tentang Allah Taala, mereka tahu betul, yakin betul hal ini bahwa itu semuanya kekuatan Allah Taala. Nah, permasalahannya bukan itu. Fakul apalah takut. Katakan apa saja, bertakwa itu dengan beribadah yang kepadanya dan dengan membalas maka kalau ada yang Allah kalau kalian beriman kepada rohnya. Karena kalau siapa yang beriman kepada rohnya, mestinya ibadahnya ada kepada Allah dan dalam persekutuannya. Maka orang yang beriman kepada Allah kepada rohnya tapi beribadah yang masih juga kepada Allah Taala, maka tidak ada sebodoh bodoh kebodohan dan sedolim kedoliman dan sejahat sejahatan. Paling jahat dari Ayat yang lainnya surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah berfirman Qul liman al-ardu wa man fiha in saya ta'lamun sayaquluna lillah Qul afala tadhakkarun Qul ma rabbus samawati wal wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah Qul afala tattaqun Qul man yahdihi malakutu kulli syai' wa huwa yudhiru al-jabala in ta'lamun فيقول لا قل Katakanlah, kemudian siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui, mereka adalah punya Allah. Katakanlah maka apakah kamu tidak ingat? Katakan siapa yang punya langit yang tujuh dan yang punya arsy yang besar, mereka menjawab punya Allah. Katakanlah maka apakah sesuatu suatu janjian diminta tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui mereka menjawab kepunya Allah katakanlah kalau demikian maka sejauh manakah kamu ditipu ya Ifan Rahimani Warahmatullah Seruan sebagai dalil untuk kata-kata yang tadi. Walidhalika kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam Walidan bukan dibalik dunia. Jadi Allah memerintahkan kepada untuk memerangi mereka semuanya. Padahal mereka dalam keadaan beriman kepada Allah. Tetapi tetap diperintahkan untuk diperangi. Sampai kapan perang itu? Terus jelas di dipenuhi dan tidak dianggap sebagai muslim muslim muwahid sementara dia masih mempersekutukan Allah SWT. Ya, saya tanya ke tiga. sallallahu alaihi wasallam ya'buduna bi anwa'il ibadat. Anna musyrikina bi ahdi bi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu ya'buduna bi anwa'il ibadat. Kaum musyrikin pada zaman Rasulullah mereka telah beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Makna perubahan dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang diperani oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka sudah beribadah kepada Allah. Di situ dan di sini mereka melakukan aktivitas mulia kepada Allah Taala. Namun demikian, aktivitas mulia mereka itu tidak berguna. Ketika apa? Ketika mereka mempersekutukan Allah kita Nah, ayat ini yang sangat penting untuk kita menilai tragedi kita sendiri, juga menilai orang lain. terkait dengan standar keimanan, standar ketakwaan. Itu tidak dilihat dari sisi berapa banyak ibadah yang ditunaikan untuk Allah SWT. Apa saja yang dia telah berbuat berupa aktivitas kuliah, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dia lakukan untuk Allah SWT. Sebab dalamnya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ikhlaskan antara dalam satuan-satuan dari amal soleh. Tetapi pokok yang harus menjadi standar penilaian adalah muwafik atau bukan Menolak tidak diri tidak dia Demikian juga kita otomatis maka jangan melihat berapa banyak aktivitas lakukan. tetapi harus cek harus kemudian di diprofesi, apakah saya sudah mengetahui jalan Allah Taala dalam kemudiannya atau masih ada di sana unsur-unsur kesyirikan atau partai-partai kesyirikan yang akan menjadikan semua aktivitas yang kita perbuat itu menjadi sia-sia. Ibnu Rajab al-Hambali Belum disampaikan ada empat kriteria amal soleh yang tidak ada nilainya di akhirat sama sekali. Yang pertama yang melihat murni amalnya karena lihat mata yang kedua adalah amalan yang dijadikan sasaran cara untuk mendapatkan dunia nah, hanya sasaran antara saja memang tidak diniatkan untuk ibadah jangan dari mengharapkan pahala akhirat niat untuk ibadah pun tidak ya hanya sasaran antara saja untuk mendapatkan dunia yang ketiga adalah ibadah yang ikhlas karena Allah tetapi pahalanya hanya diharapkan di dunia ganjarannya diminta di dunia dia tidak menginginkan ganjar daripada tersebut tapi menginginkan dunia Jadi Allah Taala. Jadi ikhlas tapi untuk kepentingan dunia. Ada Allah memberikan ganjarannya di dunia. Yang keempat adalah yang ikhlas mengharapkan akhirat tetapi eh, pelakunya musyrik. Pelakunya musyrik atau kafir. Orang-orang yang Yahudi, orang-orang ketika mereka bersedekah mengharapkan akhirat atau tidak, Mengharapkan surga atau tidak? Surga. Bahkan dengan pedenya Ketika anggota keluarga mereka meninggal setelah pulang ke rumah bapak di surga. Ada setelah kembali ke sana tidak ada. Belum pernah saya baca ada apa? Ada cerita kematian setelah pulang ke rumah tangga ada. Ya. Semuanya telah pulang ke surga. Karena mereka amal solehnya pun untuk akhirat, tetapi dibangun di atas kesyirikan. Ya, namun dalil berbeda Sebabkan di situ firman Allah Al-Baqarah 165 wa minna ma yaqidu min dunil a'dada yuhibbuna wa Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan dari manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada orang orang yang tertulis secara lengkap terjemahnya yang terbelakang ya, terjemahannya sampai beberapa ayat berikutnya Di mana letak penjelasan ayat ini? Buat saudara dari ayat ini. Kecocokan ayat ini dengan masalah yang sedang kita bahas. Syariknya dari kata-kata wa minan nas mayattakhidhu ada ada andada yuhibbunahum kahulillah. Dan kata-kata yuhibbunahum kahulillah, mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah kahulillah. Yang dimaksud wa minan adalah minan musyrikin. Wa minan adalah kaum musyrikin. Karena dari demikian waladina amanu adapun orang-orang yang beriman. Berarti wa masih nasihin bukan orang yang beriman. Nah bagaimana kondisi orang yang tidak beriman ini? Mereka punah. hukum cinta semua mereka kaum bila sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Ikhwan Allah cinta adalah merupakan ibadah yang paling agung. Pokok ibadah terhadap hamba kepada Allah cintanya. Rasa cinta itulah yang kemudian melahirkan usia kepada Allah. Maka ketika orang musyrikin mereka memiliki rasa cinta kepada Allah, maka otomatis mereka beribadah kepada Allah. Karena mereka mencintai Allah, maka mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bukan kemudian. Sebagai konsekuensi dari kecintaan mereka kepada Allah SWT. Ini dari umum. Ketika kita mengetahui bahwa mereka mencintai Allah, maka diambil dari itu Berarti mesti ada aktivitas ibadah mereka kepada Allah. Karena yang mereka kepada Allah itu merupakan ibadah kepada Allah. Dan makhluk dari rasa cinta itu ada aktivitas pujian kepada Allah Ada Ada yang khususnya yang terakhir adalah hadis dari Bukhari dari Aisyah radhiallahu Yaum Asyura, yauman takun kue fil jahiliyah. Dahulu pada masa jahiliyah kaum muslimin Quraisy berpuasa pada hari Asyura. Ya, kaum muslimin jahiliyah artinya dalam kondisi mereka musyrik, mereka orang kafir tetapi mereka beribadah kepada Allah dengan puasa Asyura bersyukur kepada Allah dengan selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat bahwasanya kaum musyrikin Quraisy mereka adalah penganut agama Ibrahim sesuai dengan paham mereka. Jadi mereka mengira bahwa Ibrahim agama syirik. Maka apa ini? wa maka minal musyrikin inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam minal musyrikin anif tabi minal Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin karena orang-orang Quraisy senantiasa mereka mengklaim bahwa mereka penganut Ibrahim Maka Allah perintahkan di dua itu bukan orang muslim. Tapi mereka beliau lahani, jalan lahani muslim, bukan orang muslim. Jadi beliau mereka. Maka saya tegaskan di sini bahwa orang muslim mereka sadar mereka muslim, tetapi mereka tidak terima kalau muslim itu dikafirkan. Karena mereka menganggap bahwa kesedihan itu legal. Kesedihan itu agama nenek moyang mereka yang dari dulu dulu begitu. Bukan sebuah kesalahan. Maka mereka sangat marah ketika kemudian datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, La ilaha illallah. Ada orang yang awal ilah ini adalah dunia. Inna Allah tidak tidak berada pada dunia. ويقولون أتعرف آيات من شر المجنون Mereka mengatakan apa dia menginginkan hubungan-hubungan satu saja sungguh perkara mengherankan. Atau mereka juga mengatakan Ya, kalau beriman mereka apabila itu bagian layaknya mereka menemukan ini Lalu mereka mengatakan Apakah kita meninggalkan sembahan-sembahan kita demi mencari bila itu Mereka malah besar karena mereka ada selama ini benar seperti itu. Boleh itu halal. Oh, kemudian datang apa? Seorang yang ngaku nabi, ngaku utusan Allah, baru kemudian melarang diri. Ya, jadi masalahnya bukan mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Syirik itu masalahnya. Pokok permasalahan yang ada pada mereka kemusyrikannya. Kalau mata mereka berlalu polos, ada, Dan mereka berlalu kepada utara, tadi ayatnya, kemudian hadisnya, dan hadis yang lainnya. Sudah dalam Sahih di dalam hadis Sahih Bukhari dari atau dalam rumah. أن عمر رضي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال من أمري bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah, itu dia mengatakan dulu ketika aku masuk ke India, masih muslim, aku pernah bertanya akan iktikaf semalam di Masjidil Haram. Gimana ini? Karena saya belum masjid lagi. Nadarnya ketika masih jahiliyah. Nah nasib nadarnya gimana? Maka para santri, oh pilihan nanti bolehkan nadarnya. Nah nadar umat iktikaf itu untuk siapa? ta'abudan lillah. jadi beribadah kepada Allah Taala dengan iktikafnya. Belum dia tunaikan belum masuk Islam. Kalau adanya untuk selain Allah, apakah mungkin Nabi menunaikan menunaikan adanya? Tidak mungkin. Karena adanya maka beribadah kepada Allah tadi perintahkan. Dia ketika nanti masih muslim, karena kalau susah akan berenang menunaikan, menunaikan batalnya. Saya selalu saya Alhamdulillah mengambil dari sejarah tentang bangsa Arab termasuk sejarah eh, kaitannya dengan Jin. Jadi kata Jin itu sudah populer sejak Wales eh, apa apa yang dimaksud dengan dulu Mengapa dulu dinamakan dulu? Dulu dari apa? Artinya menjar, menjauh, menjauh apa? Menjauh dari apa? Menjauh dari aktivitas ibadah. Jadi karena gunung itu sudah ada sebelum Yunus Nabi SAW. Tidak ya, Kalau muslim biasa menggunakannya. Sedang dulu, artinya sudah dalam kondisi yang dia harus jauh dari aktivitas ibadah. Ibadah yang disyaratkan suci, suci. Maka boleh juga menyampaikan dua kisah ada seorang suami istri. Seorang suami istri melakukan safar. Di dalam safarnya perkara itu tidak sedikit. Mereka dulu. Nah, dilema mereka tadi. Kalau kemudian airnya digunakan untuk suci, habis. Tidak punya perbekalan untuk minum. Kalau tidak dipakai untuk suci, dipakai minum, nggak bisa beri beribadah dan dulu. Maka mereka memilih minum minum untuk menggunakan airnya untuk toharo agar habis dan kemudian mati demi supaya bisa beri beribadah walaupun orang kafir musyrik maka jangan orang dari semangatnya berbeda kepada Allah Taala kalau orang semangat beribadah kepada Allah musyrik tetap saja tidak ada nilainya Inna sarab dawari orang yang tidak kafaru Inna ladina kafaru na'u kitabahum inna binari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrun bariya. Jelas nasnya. Kalau cara dilihat dari sisi semangatnya, tidak kita melakukan sholatnya. Badannya kurus lagi puasa. Pucat karena lagi puasa. Ini ketahuan bisa di situ. Tapi ada yang akan dibisikan pada dirinya Itu yang perlu Kalau sudah ada pemilihannya Hilangkan dari kita pemilihan baru bilangkan dari kita menilai orang tersebut ada Punya tempat dalam hati kita sesuatu yang musyrik Ya, tentang tawaf tidak mampu. Kalau mereka tawaf dengan apa? Dengan telanjang. Tapi mereka kalau dengan tawafnya. Kemudian tentang penapahnya dalam hadis sahih juga riwayat Bukhari Habib Hakim bin Hisham Rasulullah Beliau pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi menyatakan demikian Kutia ya Rasulullah Awaitu Awaita asya untuk atahanas Ya bijari ya Min sodako Awaitako Wa min kadrami Falkiha min adil Ya Rasulullah Bagaimana pendapatmu dengan kerjaanku di masa jahiliyah beribadah berupa sodako, membebaskan tidak lagi. Nah, itu ada pahalanya ya. Soalnya saya lakukan dulu. Ketika masih ya dapat pahala ya. Beliau paham. Kalau orang muslim amalnya tidak. Nah sekarang dengan dia masuk Islam ya, pahala dia dulu amal soleh itu gimana maksudnya? Apa saja. pada dia sudah masuk Islam, terus gimana? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aslamta alama tarafam khair. Engkau masuk Islam dengan membawa pahala yang berlapan dari kebaikan di mata dunia. Engkau masuk Islam dengan mendapatkan pahala dan atas apa yang kau perbuat dari kebaikan Kalau tidak, maka dia tidak berguna. Dan banyak sekali masalah yang menunjukkan tentang sudah dunia orang-orang kafir musyrikin. Artinya ini akan kepada kita bahwa jangan kita merasa banyak beribadah kepada Allah Taala, merasa pasti bahwa kita akan mendapatkan ganjaran, sebab kita tidak tahu apakah kemudian kita mewahi atau bukan di sisi Allah Taala. Itu yang pertama untuk kepentingan kita. Nah, untuk kemudian kita memperkirakan apakah kita muwahid atau bukan, tentunya apa? Kita tahu dulu sih, siapa orang yang muwahid itu, siapa orang yang itu, sehingga kemudian kita berharap bahwa mudah-mudahan kita muwahid di sisi Allah SWT. Ya, sudah setengah jam lebih untuk berrefleksi sebentar. Silakan saling berhadapan berpasangan, saling berpasangan dua dua, ya berpasangan dua dua, tidak pernah keakraban keakraban. Saya kira sama, kami teman, Dengan sebab mereka Allah akan menurunkan hujan. Kalau kita beribadah kepada mereka, maka kemudian Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Maka disembahkan Dan itu itulah kesyirikan pertama kali juga muka bumi. Sebagaimana Ibnu Rajab menyatakan, karena umat wahidatan pada Allah nabiyina mubashirun sendiri, dulu umat umat itu satu saja itu muwahhidun semuanya. Sampai kemudian Allah mengutus Rasul bagi umat. Kata gembira dan memberi peringatan. Belum menyampaikan, baik ada wa atau tak Antara atau ada Nuh sepuluh generasi. Semuanya kuat itu sampai datang umat ini yang menyebabkan kuat kuat yang musyawar dan nasar Dan per penyembahan pada waktu yang musyarak dan nabi ini pun yang menjadikan kemusyrikan pertama kali di Jazirah Arab. Setelah Nabi Ibrahim atau meninggalkan Jazirah Arab sebagai negeri yang muwahidun penduduknya. Kita tahu bahwa Ibrahim tidak pindah ke Jazirah Arab Nabi Ibrahim pindah dari Palestina ke Jazirah Arab, ke Mekah ada penduduknya nggak di sana? Eh? Ada nggak? Ada pembulinya nggak? Eh? Nggak ada. Dosanya ada. Nggak ada siapa pun juga. Maka cuma ada siapa? Beliau sama dan lisan karena aman dengan amalnya. Kan penduduknya. Baru ketika kemudian beliau itu kemudian air zam-zam apa? keluar dari kembali kemudian apa bangun apa? Ka'bah baru kan? apa ini? Manusia berbondong-bondong baik bangun. Maka terwujudlah masyarakat musyrikin atau muahidin, muahidin, muahidin, muahidin sampai menjalani lagi Ismail turun sampai datangnya sebuah masa ada tokoh oh, tokoh orang Arab ketika itu Amr bin Zuhair al Muzani pada sesuatu padanya yang kemudian tertangkap melalui dia kasih mimpi untuk menggali di pinggir pantai maka akan dapatkan sesuatu di sana dan yang menjadi lagi kuat dua jagung jauda maka dibawa oleh Ahmad dan dibagikan kepada kabilah-kabilah untuk dijadikan eh, perantara beribadah kepada Allah. Karena kita bilang dan Allah tak jahil. Maka jangan dapat mimpi-mimpi apa namanya dari langit ya. Pasti dari langit Akhirnya disembah Ini Itu kesirkan pertama kali diajar Arab pun Penyembahan bahwa buat yang punya dan Kemudian banyak Buat patung-patung Setelah itu Dan ketika Nabi SAW masuk Mekah Ada berapa ratus lebih 360 Ya, di sekitar kapal belum yang di lain-lain tempatnya. Ya. Ini ketika pertama kali di bumi serta keluar yaitu kaum Nabi Muhammad dan di Jazirah Arab yang sepeninggal Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah ini. Jadi kita wal jatuh dan ya jauh dan Nasar. Akhirnya berubah agama Ibrahim yang tadinya muwahid menjadi agama kesedihan karena Abu Ibrahim. Abu Zaid. Nah, Imam Ibrahim Nabi Warahmatullah. Bahwa kemusikan dengan seorang orang soleh menghantar siapa saja, termasuk kita. Kadang kita telah ilmu itu sebagian ada unsur-unsur kesalahan. Di antaranya dari sisi sakti buta. Ya kalau sudah kata pulang sih benar. Kemudian di sisi tabaruk, tabaruk saya sangat prihatin walaupun gojek nggak boleh gojek dalam hal yang apa yang pasti misalnya kalau kemudian apa uh, ustaz nanti kajian kemudian ujungnya kita kemudian apa setelah itu ada ambil kira-kira terjadi nggak terjadi nggak di kalangan kita terjadi kalau kalau itu sudah kesyirikan walaupun tidak pakai asal tidak Islam ya dapat tadi ada bajunya misalnya ini baju aku taruh ini Maria bilang nah mana pakai yang seperti itu atau baju tadi itu bagian dari bulu pada orang yang tidak soleh dan termasuk hal yang bukan tepat adalah apa? Jadi sedikit-sedikit minta doanya. Sedikit-sedikit minta doanya. Ini fenomena yang merata. Semakin dia lihat itu mustahil semakin dia percaya, maka semakin ya, banyak minta doa kepadanya. Padahal kalau tersebut tidak sangka, Alhamdulillah. Apabila berminta kita dapat berdoa. Untuk orang orang wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Namun fenomena seperti ini yang sangat kita banyak dapatkan. Bahkan mungkin dianggap dianggap tercelah kalau seorang itu tidak minta doa Padahal sejarah salafus soleh dari sahabat, para tabiin, itu tabiin itu praktek meminta kuasa hal yang langka. Ada, boleh dan ada, tapi hal yang langka, bukan hal yang yang merata, hal yang langka. Silahkan cari hadis tentang kita sahabat. Berapa menemukan seorang sahabat datang kepada Nabi berdoa. Di sana tidak sepuluh kita. Padahal sahabat lama. Ribuan sahabat. Dan bisa menemukan sepuluh orang datang kepada Nabi kita doa. Ya, tidak. Tapi hebat pencariannya. Itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul Khalqi dan yang paling mustajab doanya. Dan mereka ketemu sehari-hari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan satu hadis. Abu Bakar Siddiq pernah meminta doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta doa satu aja. Oh, carikan Kalau nemu berapa kali belum begitu? Kalau seandainya ada, kalau karena khairan, rasa rapune. Ya. Kalau membiasakan dan merutinkan dan bersama meminta doa kepada Allah merupakan hal yang dianjurkan yang kebaikan, misalnya mereka orang yang paling pertama kali berbondong-bondong untuk senantiasa meminta doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang ada orang yang pukul Nabi, kamu sabar saja, kita minta doa. Dianjurkan kemudian bersabar saja dosa dosa kita doa bukan lagi. Tapi kalau tetap, ya Nabi doakan. Tapi pertama caranya yang dulu. Gimana kalau bisa minta? Itu pada sebagian bilang. Ya, sampai di sini dulu. Sebelum kita nanti terangkan, nah, para kalian ada pertanyaan, kita sampai dulu jangan lupa. apakah waktu saat eh, Sebenarnya manusia tidak mungkin Apakah manusia bisa mungkin eh, Izin apa yang sering mengganggu manusia Terkait dengan tujuan Allah Itulah hikmah syarainya Dirinya Tujuan secara syar'i Diri Iroda saatnya Dirinya Dan iroda saatnya Dirinya itu tidak pasti Jadi tidak kita pelajari pada pelajaran ibadah tubuh. Jadi itu kan hendak syar'i bukan kehendak kauni. Maka bahkan secara kaumnya Allah mendapati mayoritas manusia dan jin itu musyrik. Wa mayu'minu atau billahi lahu musyrikun. Jadi wajib ada kalau kemudian yang kemudian musyrik, tidak musyrik, jin yang mengganggu manusia dan manusia yang mengganggu jin. Ya. Di antara manusia yang mengganggu kadang mungkin tidak sengaja, itu ketika mungkin jangan menempatkan suatu tempat, terjadi sembarang tempat dan tidak berpikir terlebih dahulu atau dianggap rugi karena merusak tempatnya mengganggu kenyamanannya ada mungkin mungkin apa yang mengganggu manusia ya jin yang tidak bertakwa yang mereka ada setan dan mereka ada yang ya, muslim tapi muslim ya, kayak manusia muslim tapi suka juga mengganggu manusia yang lainnya Bagaimana orang yang sudah beribadah ikhlas karena Allah dan sesuai kumpulan kami, Islam, apakah masih ada kesedihan pada dunia, Apakah contoh kesedihannya? masih memungkinkan tidak setiap orang yang sudah ikhlas beribadah karena Allah dengan guru nabi itu mungkin tidak ya masih mungkin Maksud dengan ikhlas dalam arti sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, guna, tetapi masih juga meminta kepada tubuh hiburan, cari tujuan dan sebagainya. pak nyantai, Minta tolong kepada tukang sihir untuk nyantet. Ya, sholat sama sholat, puasa puasa, dan berapa pekerjaannya untuk uh, eh, akhirat. Ikhlas karena utara, tetapi masih musyrik. Satu. Termasuk dalamnya kalau orang yang ikhlas guna tapi tujuannya dunia tadi. kalau berjalan pun dalam surat Hud ayat 15 16 Allah Man kana yuridu hayata dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yusrafun. Ulaika alladziina 'alaika lahum fil aakhirati an wa habita ma kanu wa siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka akan menemui dia di dunia dan sebagai mereka dengan amalnya dan mereka tidak mendapatkan setiap bulan ribu. Mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kelak kecuali yang neraka. Dan apa apa yang mereka berbuat di dunia dan juga apa yang mereka kerjakan di dunia. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? adalah baik. Empat kategori orang yang beribadah dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Jadi ada. jadi yang ternyata dia semata-mata dunia, sholatnya karena dunia, puasanya karena dunia. Tujuannya apa sholat? Ya supaya dunia terbang Untuk apa puasa? Ya orang banyak prihatin itu banyak makanya orang kalau banyak prihatin itu Allah pun akan memudahkan urusannya. Melakukan banyak orang urusan dunia itu aja. Ya enggak? bukan puasanya karena takut neraka tapi surga tidak supaya hidupnya adalah dipelihara oleh Allah Taala diberi kemurahan oleh Allah Taala Ustaz apa yang dimaksud muslim mohon dijelaskan tentang kalian kita lanjut pada pelajaran barang berikutnya ketika kemudian kita sampai pada kaidah hal yang paling takut adalah kesyirikan. Sejauh mana apa batasannya kita berapa yang kalau nanti pada saat bagaimana menghilangkan dosa kecil atau dia dan apakah amal kita terhapus karena dia? Cara menghilangkannya ya yang pokok berarti jangan dia lagi. Kalau kemudian tidak mengambil dia, maka bertobat kepada Allah Taala atas riaknya dan juga berdoa Subhanahu wa ta'ala, "Awwalan ya'udzu bika an tusyrika wa an minum. Kok satu boleh diakui sebagai imam penyembahan, satu tidak boleh. Ya, ini. Dan itu butuh sendiri. Ya, ya nanti ketiga kaitannya dengan akhir asbab mengambil sarana mengambil sebab menjadikan sesuatu sebagai uh, sarana untuk apa yang kita inginkan apa yang kita butuhkan ويريدون بهم قربا من الله والشفاعة أن المشركين الأولين لا يعبدون غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء إلا لأجل شفاعة وقرب من الله ويريدون بهم القرب من الله والشفاعة kaum muslimin zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beribadah kepada para malaikat, para nabi dan para wali karena kesalahan mereka dan kedekatannya di Allah maka mereka mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah. Maksud dari kaya ini Sesungguhnya mereka adalah musyrikin dengan menjadikan kalian sebagai perantara untuk dekat dengan Allah Taala, tetapi mereka merasa bahwa hal seperti itu bukan kemusyrikan. Maka kalau seperti itu bukan kemusyrikan, yang mana yang mana kemusyrikan tersebut? Kalau menjadikan selain Allah dari orang-orang soleh sebagai perantara untuk bisa menuju kepada Allah, bisa dekat dengan orang-orang apalagi yang berbicara tentang Gracias. بين والحق di perantara antara makhluk dengan hak yaitu maksudnya dahulukan tidak disangka paku. Kalau kita yang ditujukan orang soleh masa kamu samakan takut sama orang lain Maka ayat-ayat Allah firman Allah itu membantah mereka. Siapa bilang kesenangan orang kafir dulu ada paku? Itulah kedustaan yang sangat besar kesebaran orang muslimin dari zaman dulu berada tidak hanya patung, patung hanya salah satu dari mereka. Dan itu pun mereka juga bukan semata-mata karena itu patung, tetapi tadi ada apa di balik patu tersebut? Ada apa di balik patu tersebut? Dan sampai sekarang muda yang meminta patung itu keyakinannya pada patungnya atau apa di balik patung dan di balik patung orang yang menyembah salib Kemudian surat Al-Isra ayat 57. Ulaika yang yad'una yattaquna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yaduna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka sebut itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa dan mereka yang dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya Sesungguhnya ada Maka maka Ya ada kalau timbangnya dia pada siapa? Hujan. Nah, yang saya tanya itu. Ya. Jadi ini jelas pada ayat yang keenam tentang aneka ragamnya sesembahan kaum terkini. Namun Rasulullah SAW tetap menyamaratakan hukum kepada mereka bahwa semuanya orang-orang kafir diperangi oleh Wa Taala walaupun mereka berbeda sesembahannya. Jadi mesti harus apa? Harus ini, harus yang menjadi penyebab roh itu